Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah Usul Sittah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Mohsin Al-Badr Hafidhahumullahu Ta'ala namun sebelum kita lanjutkan Eh, ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis Ibnu Abbas tentang mata mitatan jahiliyah. Kalau di versi PDF halaman berapa? Ya, di halaman 43 mm, tentang hadis mata mitatan jahiliyah. Saya ingin bacakan penjelasan tentang mata mitatan jahiliyah dari eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau katakan wal murad bil mitatil jahiliyah wa ya bikasil mim, mimnya di kasrah. Mata, mitata, mitah ya. Maknanya adalah hal, uh, halatul mauti ka mauti ahli jahiliyah. Keadaan matinya sebagaimana keadaan matinya ahli jahiliyah. Yaitu ala dolalin walaysa lahu imamun muta'un. Dalam kondisi sesat dan tidak memiliki penguasa yang ditaati. Li'annahum karena orang Arab jahiliyah kanu la ya'rifuna dalik. Mereka tidak mengenal hal itu taat kepada penguasa. Oleh karena itu kita lihat orang penduduk Mekah tidak punya raja Mekah atau penguasa Mekah. Masing-masing eh, dengan sukunya masing-masing. Kemudian antar suku ya eh, kalau di Mekah eh, musawarah dan eh, kesepakatan-kesepakatan. Namun tidak mau suku ini tunduk secara penuh kepada penguasa tertentu dari suku yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Hajar, walaisal muradu annahu yamutu kafiran. Bukalah yang dimaksudkan dia mati kafir. Tidak sebagaimana tafsir atau penjelasan ala LDI untuk hadis ini. Dia mengatakan mati jahiliyah artinya mati kafir. Wa ilamnya uh, bal yamutu asia. Kata Allah hafidh Ibn Hajar, namun maknanya dia mati dalam keadaan maksiat. Yaitu maksiat apa? Maksiat memberontak. Namun uh, itu makna yang dipilih oleh Ibn Hajar meskipun beliau mengakui ada kemungkinan makna yang lainnya. Wayahtamilu dan dimungkinkan berarti ini kemungkinan makna yang kedua tadi makna yang dipilih kemudian wayahtamilu dan dimungkinkan ayakuna tashbih ala zahirihi bahasanya tashbih seperti mati jahiliyah itu sebagaimana zahirnya kalau sebagaimana zahirnya wa maknahu maka makna hadis annahu yamutu mithla mautil jahili wa ilam yakun huwa jahili. Dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah meskipun dia sendiri sebenarnya bukan orang jahiliyah karena setelah datangnya Islam. Tapi matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian yang ketiga, au Dimungkinkan juga maknanya adalah annadhalika waroda mauridaz zajari wat tanfiri. Bahasanya kalimat ini datang dalam rangka melarang keras wat tanfir dan membuat benci dan tidak suka. Wadhahiru ghairu muradin meskipun zahirnya yaitu mati jahiliyah dalam artian de, orang jeli itu matinya dalam keadaan kafir itu bukanlah yang diinginkan. Ya, maka kemungkinan makna yang kedua ini adalah tasbih murni tasbih. Karena kalau hadisnya fama e, eh, mata ya, kalau redaksi yang kita baca fainaman kharaja minas sultan sibran mata mitatan jahiliyah mati dengan model mati jahiliyah tidak uh, tidak menegaskan kalau itu tasbih mati model mati jahiliyah mati ala jahiliyah gitu nah, maka makna yang kedua yang ini di dibuka oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan yahtamil dimungkinkan bahasanya Makna yang kedua dari ini adalah tasbih. Maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Dan yang namanya tasbih, eh, eh, si fulan itu seperti singa. Maka singa itu lebih jelek daripada eh, singa itu lebih hebat daripada si fulan. Si fulan itu pemberani seperti singa. Maka keberanian singa lebih daripada keberanian si fulan. Maka kalau kita katakan mitatan jahiliyah itu tasbih, artinya matinya orang jahiliyah lebih jelek daripada matinya dia. Karena dia mati seperti matinya jahiliyah. Nah matinya orang jahiliyah itu kafir, sedangkan dia tidak. Wa yu'ayyidu al murada bil jahiliyah at-tashbihu dan yang menguatkan bahasa yang dimaksud jahiliyah itu adalah seperti mati jahiliyah adalah hadis yang lain. Ya, maka beliau datangkan sejumlah hadis yang uh, bisa jadi penguat bahasanya yang diinginkan adalah seperti. Tentang hadis ini Ibnu Batal mengatakan hadis ini hujah dalil fitarkil khuruj ala sultan tidak boleh memberontak pada penguasa walau jara yaitu penguasa muslim meskipun dia zalim. Waqat ajma' al-fuqaha'u ala wujub ta'ati sultanil mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruj alaihi dan para ulama fikih sepakat wajibnya mentaati penguasa yang jadi penguasa karena pemberontakan. Yang kemudian dia bisa mengendalikan kekuasaan. Setelah itu seandainya penguasa ini memimpin jihad, wajib ikut jihad bersamanya. Pasti mentaati penguasa yang memberontak ini lebih baik daripada memberontak lagi kepadanya. Karena dalam hal tersebut terdapat e, karena dengan memilih untuk taat maka ini menjaga darah dan menenangkan menenangkan orang-orang awam. Wahujatuhum dan hujah para ulama fikih dalam masalah ini adalah hadal khobar hadis ini dan yang lainnya mimma itu hadis-hadis yang mendukungnya. Walaistasnu min dalika dan para ulama fikih tidak mengecualikan haramnya atau hal ini atau wajibnya taat kepada penguasa meskipun dia hasil pemberontakan ila idza waqa'a min sultani al kufru sarihu ya. kecuali jika terjadi pada ya, terjadi pada si penguasa tersebut kekafiran yang nyata fala tajuzu ta'atu maka tidak boleh mentaatinya taat dalam artian tidak memberontak fidzalika dalam hal itu dan ketika penguasanya itu kafir bal tajibu mujahadatuhu wajib berjihad melawannya da, namun ini kewajiban bersyarat liman qadara alaiha bagi siapa yang mampu sebagaimana dalam hadis yang nanti akan dibawakan Nah, kemudian uh, kembali kita lanjutkan. Eh, sampai kalimat mana? Hah? Fajama'a baina hadhil umsalatah. Nah, kemudian uh, kita lanjutkan. Kala syarih hafizallah ta'ala fajama'a alaih salatu wassalam Maka Nabi Ali salatu wassalam mengumpulkan Baina hadil umri salasati Tiga perkara ini dalam satu hadis itu tentang uh, yaitu memurnikan ibadah dan amal untuk Allah uh, kemudian ya, ya, tiga hal yang telah disebutkan kemudian persatuan dalam agama kemudian mendengar dan taat kepada penguasa wa akhbar dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan bahasanya hati seorang muslim la yughil ala hadil umuri. Tidak ghil atas tiga hal ini. La yughil artinya la yujad fihi ghilun. Tidak dijumpai padanya ghil ganjalan hati ya, wa anafaqah dan kesombongan terhadap tiga perkara ini. Karena hati seorang muslim menerimanya dengan kelapangan, wa qabul dan menerima wala istangkifu dan tidak sombong, wala istakbiru dan tidak sombong. Bahkan dia menerimanya dengan penuh ketenangan, al-ikhlas dengan tiga hal ini adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kemudian luzumul jamaati, komitmen dengan jamaah, komitmen untuk jadi warga negara yang baik, yang ini bermakna persatuan wasam wa ta'ah dan mendengar dan taat menyelisihi keadaan orang jahiliyah Di catatan kaki dikutip eh, perkataan saya Muhammad di Risalah Masail Jahiliyah maka di masalah al-ula masalah yang pertama annahum yataabadu nabi israqis salihin mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang saleh dalam doa kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Yuriduna mereka menginginkan syafaat orang saleh di sisi Allah. Kemudian yang kedua, mereka terpecah belah dalam agama. Yang ketiga, menyelisihi penguasa dan tidak mau tunduk kepada penguasa dinilai sebagai satu uh, satu hal yang mulia. Sedangkan mendengar dan taat dinilai sebagai kehinaan dan kehinaan. Ya, atau itu catatan kaki ketiga itu ya. Ya, Musannib dan Musannib Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu taala ketika menulis kitabnya Masail Jahiliyah yang perilaku jahiliyah yang menyelisih ajaran Islam, bada'aha beliau mulai dengan bi'addat hadis alasa, kebalikan dari tiga hal ini. Ya, kebalikan dari ikhlas adalah syirik, kebalikan dari persatuan adalah perpecahan, ya, kebalikan dari bangga ketika tidak tunduk kepada penguasa, ya, kemudian perintah untuk tunduk kepada penguasa, tak mendengar dan taat, kebalikannya ya, adalah tidak mau mendengar dan taat. Kemudian wastikbar dan sombong untuk mendengar dan taat adalah bagian dari karakter jeliyah. Yaitu tiga karakter jeliyah yang pertama kali disebutkan oleh S. Muhammad. Itu syirik, perpecahan, dan tidak mendengar dan taat. Maka Islam mengajarkan tauhid, mendorong untuk bersatu, mengajarkan mendengar dan taat. Dan tiga hal ini adalah tiga perkara yang berhubungan erat kama sabaka sebagaimana telah lewat. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah sunnah yuhillu alihina kalbu mukminin. Artinya man wujita indah hadil umur salah satu ya, Siapa yang dijumpai pada dirinya tiga hal ini Yaitu ikhlas dalam beribadah karena Allah Komitmen dengan al-jamaah Komitmen untuk jadi warga negara yang baik wanasihah dan menginginkan kebaikan untuk penguasa maka akan hilang dari hatinya al-ghil ganjalan hati falaisa maka tidak ada ghil ganjalan hati tidaklah memiliki tempat di hatinya amal ikhlas ada eh, adapun ikhlas maka hatinya tertuju menunjukkan fi a'malihi semua fi a'mali kulliha semua amalnya untuk mencari Allah bukan keinginan duniawi wala li suhratin yuriduha bukan karena popularitas yang dia inginkan wala li hududin bukan karena hudud kepen, eh, kepentingan takhusuhu pribadinya ya, kepentingan khusus khusus maknanya pribadi ya temau biha yang dia inginkan ya, wa inama hanyalah amalnya amal-amal yakumubiya yang dia lakukan itu dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Insan ayat yang ke-9, "Inna manutaimukum liwajhillahi." Kami memberi makan kepada kalian, berbagi bersedekah makan untuk kalian liwajhi karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan balasan wala syukura, tidak pula terima kasih. Maka ayat ini tentu berkenaan dengan orang yang berbuat baik dan orang yang memberi. Maka tidaklah orang yang berbuat baik, orang yang memberi itu tulus dalam memberi dan dalam berbuat baik. Bentuk tulusnya tidak menginginkan dari kebaikan tersebut balasan. Tidak pula meskipun balasan berupa ucapan terima kasih. Maka jika ya, sekedar ucapan terima kasih itu tidak diharapkan, tidak dicari, apalagi yang lainnya dan tentu ayat ini tidak berlaku untuk orang yang diberi dan e, dibaiki. Adapun untuk orang yang di, mendapatkan pemberian dan kebaikan dari orang lain, maka Nabi katakan man sona'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Nabi mem memerintahkan untuk membalas. Membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kemudian tentang syukur, Nabi katakan la iskullaha ma la nasa tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, makna ayat ini di Al-Muqtasar fi Tafsir Mereka sembunyikan dalam hati mereka bahasanya mereka tidaklah bersedekah makanan kecuali karena wajah Allah. Fahum maka mereka tidak menginginkan dari orang yang mereka beri sedekah makanan sawaban balasan wala sanaan ala it'amihim iyahum syukura dimaknai terima kasih itu dimaknai dengan sanjungan karena telah berbuat baik bersedekah makanan kepada mereka. Selanjutnya fawa fi muamalatihi maka orang tersebut orang yang memiliki ikhlas dalam interaksinya dengan orang lain ketika dia duduk dengan orang dan ngobrol dengan orang lain kullu dalika itu semua tegak dalam dirinya di atas prinsip ikhlas dan merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Famangkana maka siapa saja hada sya'nuhu demikian sifatnya maka tidak ada jalan untuk adanya ganjalan hati di hatinya karena balhua bahkan hatinya itu penuh atau ramai dengan ikhlas lil ma'bud untuk zat yang disembah subhanahu wa ta'ala. Sumayandamu kemudian ditambahkan ila dzalika kepada hal itu ikhlas antusias untuk al jamaah ini, antusias untuk al-jamaah dan dia membuang lil furqah perpecahan waruhbatuhu dan keinginan kuatnya fisimaidin untuk bersatu dalam agama dan bersatunya orang-orang yang beragama di atas agama bersatunya orang-orang yang beragama berarti kaum muslimin alihi di atas agama famislu hadalladhi huwa mulazimul jamaah maka semisal ini yaitu orang yang komitmen dengan jamaah dan antusias dengan jamaah karena hatinya tertuju pada bersatunya kaum muslimin istimewa kalimah itu bersatu dan membuang perpecahan maka real maka real eh, ganjalan hati tidak memiliki jalan untuk masuk ke hatinya Wa nasihan dan jika dia adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk penguasa di dalam hati maka uh, di dalam hatinya caranya berdoa menginginkan kebaikan tersebut dengan berdoa dan meminta kepada Allah baiknya penguasa dan penguasa mendapatkan hidayah maka takdimuhu nasihat maka dia akan memberikan nasihat kepada penguasa mastata'a dengan apa yang dia mampu bilwasal dengan sarana-sarana dan jalan-jalan yang syar'i maka orang semacam ini tidaklah ada pada hatinya ghil ya, kedengkian dan ganjalan hati oleh karena itu maka di sini kita jumpai perbedaan antara orang yang berilmu dan antara sahibul hawa, orang yang ya, memiliki kesesatan di dalam hatinya. Sebagaimana kata Al-Barbahari rahimallahu taala, jika Anda lihat seorang itu mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah bahasanya dia adalah sahibu sunnatin. Adalah orang yang memegangi sunnah. Dan jika engkau melihatnya mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah dan sadarilah bahasanya dia adalah sahibu bid'atin adalah pelaku bid'ah. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka berkenaan dengan istilah al-jamaah, maka jamaah itu punya dua uh, uh, punya dua pengertian, jamak jamal atul adiyan dan jamaatul abdan. Jamaah adiyan jamaah agama dan jamaatul abdan jamaah dunia. Eh, hadis yang sedang kita bahas redaksinya ya, adalah eh, wanis wanasiha lil wulatil muslimin waluzumu jama'atihim ya, komitmen dengan jamaah mereka maka kata-kata luzumu jama'atihim ini lebih mendekati kalau maknanya adalah jama'atul abdan Abdahir gitu bahasa usul fikihnya itu jamaahnya adalah jamaatul abdan. Kalau e, jamaatul adian itu artinya komitmen dengan kebenaran. Meskipun sendirian. sedangkan jamaatul abdan ya komitmen dengan negara. Yang tadi saya terjemahkan e, dengan terjemah bebas ya komitmen untuk jadi warga negara yang baik. Nih komitmen untuk menjadi warga negara yang baik sehingga di tengah-tengah masyarakat itu tidak terjadi eh, kegaduhan, kekacauan, kerusuhan dan yang lainnya. Nah, <clears throat> selanjutnya huna yatabayanul farqu maka di sini jelaslah perbedaan antara sahibu sunnah orang yang memegangi sunnah maka yahumuhu istima'ul muslimin yang dia pikirkan adalah bersatunya kaum muslimin dan dia menyadari bahasanya bersatunya kaum muslimin layakun tidak akan terwujud kecuali ada penguasa yang memimpin, ada pemimpin yang memimpin. Dan dia menyadari bahasanya baiknya pemimpin itu berdampak pada baiknya rakyat. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan dan ucapan yang semisal juga di ter, eh, berasal dari Imam Ahmad, seandainya aku punya satu doa, namun doa itu pasti Allah kabulkan. Hmm. Namun cuma satu saja boleh eh, cuma satu saja. Setelah itu tidak akan ada dikabulkan lagi doanya. Ya, tapi pasti dikabulkan. Maka kata beliau, maka aku tidak akan jadikan satu doa spesial tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Ditanyakan pada Fudail, wahai Abu Ali, fasir lana hada. Jelaskan pada kami hal ini. Kal maka Fudail bin Iyad mengatakan, jika aku jadikan dia untuk diriku, Idza ja'altu fi nafsi lam ta'duni maka dia tidak melewati lebih dari diriku. Namun jika aku jadikan doa satu doa mustajab itu untuk penguasa, maka dia baik dan baik karena sebab baiknya penguasa, baiklah al-ibad, rakyat, walbila dan keadaan negeri. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka penguasa dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan bagi mereka. Meskipun mereka zalim dan zalim karena kezaliman dan kezaliman mereka itu untuk dirinya sedangkan kebaikan mereka untuk dirinya dan kaum muslimin. Fahadi makin ada darajatun fil fiqhi, derajat dalam kepahaman yang sangat tinggi. Tidak bisa sampai pada derajat ini setiap orang. Di anau istau aba al ummata bidakwatil mustajabah. Karena dia liputi satu bangsa, satu umat dengan doa mustajabnya. Tidak dia khususkan untuk dirinya saja. Fawaya lamun maka dia menyadari bahasanya jika dia mendoakan kebaikan untuk penguasa nah, sehingga Allah memperbaiki penguasa maka rakyat akan mengikuti. Wa toba al maliku tobat junuduhu. Ada ungkapan yang mengatakan jika raja itu baik baiklah tentara-tentaranya. Maka manusia atau rakyat itu mengikuti penguasanya fil ghalib demikalah umumnya. Wa illa umumnya demikian, ini kaidah umumnya. Rakyat mengikuti, mengikuti keadaan penguasa. Ya, karena ini kaidah umumnya kenapa? Karena terkadang ar-rais penguasanya itu rusak atau alwali penguasa itu rusak. Wa dan baiklah sejumlah rakyat. Dan sebaliknya juga ada. Akan tapi al-asal yang jadi asal kata Sa'abdur Razak masyarakat itu mengikuti eh, penguasanya fil ghalib demikianlah umumnya Watajidu dan anda jumpai fi mukabil kebalikannya di antara manusia man ada orang yang dalam hatinya terdapat ye, eh, ril ye, eh, terdapat padanya ganjalan hati watajarat bi al ahwa'u menjalar pada dirinya hawa nafsu maka dia kemudian hobi mencela penguasa, mencaci penguasa. Ingat, sahafil hadis terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan lata subuh umaro akum. Janganlah kalian mencaci penguasa-penguasa kalian dan tidak ada sebutan penguasa kecuali jika dia muslim. Penguasa-penguasa kalian ke muslim kecuali jika dia muslim. Fanaha an dhalik, maka Nabi melarang mencaci penguasa. Wa idzakan insanu lahu du'aun dan jika seorang itu punya doa yang mustajab maka doakanlah kebaikan untuk penguasa, doakan agar penguasa itu baik, mendapatkan petunjuk dan istiqomah. Karena baiknya penguasa kembali ke rakyat, kembali ke masyarakat. Bal wa'alal muslimin kembali kepada seluruh kaum muslimin. Wahada babun ini adalah satu pemahaman silu ilaihi min ahlil ahwa yang tidak akan sampai padanya min ahlil ahwa ahlul bid'ah walaya silu ilai al insan seorang itu tidak akan bisa sampai level ini illa idha amara as-sunnatu ala nafsihi kecuali jika dia menjadikan sunnah nabi ajaran nabi itu sebagai penguasa terhadap dirinya Fasyahid maka yang jadi uh, pendalilan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan tiga poin ini dalam satu hadis. Yang Nabi menyampaikan hadis ini di Masjid Khaif di Mina, yaitu hadis tiga hal tidak akan ini ya, ada ganjalan karena tiga hal ini hati seorang muslim. Nabi sampaikan di poin yang pertama semoga Allah memberikan wajah yang ceria kepada orang yang mendengar perkataanku. Ya, hadis ini nadarullah imra'an samya makulati adalah hadis yang mutawatir. Diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh lebih dari 20 sahabat. Dan boleh jadi sebab mutawatirnya hadis ini karena Nabi al karena Nabi Alqa menyampaikannya di kumpulan yang sangat banyak di khutbah yang uh, eh, amatin khutbah yang uh, uh, khutbah yang kemudian untuk umum didengar oleh semuanya. Fahada kuluhum makanya ini semua adalah bentuk Nabi menginginkan kebaikan untuk umatnya wabayanihi ummatihi dan Nabi menjelaskan untuk umatnya dan kembali kepada eh, kembali ke matan maka Musanib rahimahullah taala mengatakan inahada bahasanya hal ini telah dijelaskan dengan syariat dan dengan kenyataan Ya, maka dijelaskan tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa dengan dua jenis penjelasan. Penjelasan melalui syariat dan penjelasan melalui takdir dan kenyataan. E, syariat artinya bimaja'a dengan apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam minal adillah ala dalik berupa sejumlah dalil atas hal itu. Dan dan Allah pun telah menjelaskan dengan takdir yaitu dengan realita bima yura dengan apa yang bisa dilihat dan disaksikan yu'ayan bisa dilihat dengan mata kepala minal waqa'i berupa berbagai macam peristiwa dan ahdas peristiwa atau kejadian al-mudmiyah yang berdarah-darah al-mu'limah yang sungguh menyakitkan disebabkan perpecahan dan disebabkan pemberontakan Waaitan demikian juga apa yang bisa disaksikan wa dan dilihat dengan mata kepala minal ahdas berupa berbagai macam peristiwa yang menggembirakan disebabkan persatuan. Dan bagaimanakah bahasanya persatuan bihi dengan sebab persatuan terwujudlah kasih sayang bagi banyak orang. Dengan dengan sebab perpecahan ya buuna maka manusia kembali dengan dengan siksaan. Jadilah mereka eh, sasaran eh, nahbatalil a'da' Iya, menjadi orang-orang yang dirampas oleh musuh. Maka jika orang-orang yang beriman itu tanaza'a ribut, watafaraku dan berpecah belah, maka hilanglah haibatuhum. Maka hilanglah kewibawaan mereka dan lemahlah kekuatan mereka. Sehingga penguasa eh, sehingga musuh yaitu orang kafir menguasai mereka. Fahad amron mubayyanun maka ini satu perkara yang telah dijelaskan kodaran dengan takdir. Dan siapa yang melihat atau nadar yang durfi berarti merenung, merenungkan keadaan manusia dan realita manusia abro tarikh ya, melalui sejarah ya maka dia akan lihat ya, pengaruh dari persatuan itu demikian jelas dan dia akan lihat juga pengaruh dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian Musan Allah taala setelah menjelaskan poin ini, itu masalah hadal aslu ini dan seterusnya beliau katakan hadal aslu kaidah ini yaitu mendengar dan taat pada penguasa tidaklah dikenal oleh mayoritas ulama. Artinya lebih-lebih lagi orang awam. Kenal saja tidak maka bagaimana lagi mengamalkannya dan mempraktekannya. Artinya fakaifa maka jika kenal saja tidak bagaimanakah mengamalkannya dan mewujudkan konsep mendengar dan taat yang diperintahkan. Maka jika hawa nafsu telah masuk di hati, maka hati itu buta dari ajaran Nabi. Wa asbah yastarhilu man huwa mu'tanin bil ilmi maka jadilah sibuk orang yang perhatian dengan ilmu yaitu para ulama malah sibuk al-waqi'ah fil wulati mencela penguasa dan memanas-manasi banyak orang alaiha untuk tidak suka dengan alaihim untuk tidak suka dengan penguasa dan memenuhi hati bila hakat dengan uh, dengan dendam dan yang lainnya dan hal-hal yang lainnya yang itu tidaklah diajarkan oleh Al-Quran tidak pula oleh hadis walakin nahu akan tapi orang tersebut orang yang dibutakan hatinya menyeru padanya. Ya, dan anda anda lihat pada banyak hadis dan perkataan para imam surah dan itu banyak sekali perintah untuk mendengar dan taat perintah untuk bersatu motivasi e, untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa nasihat untuk penguasa tidak dijumpai satupun hadis yang isinya perintah untuk mencaci maki penguasa atau menipunya atau ris ris kebalikan dari nasihat menginginkan kejelekan atau memanas-manasi dada rakyat untuk tidak suka dengan penguasanya atau memenuhi jiwa dendam kepada penguasa. Maka siapa yang melakukan tiga hal ini yaitu al-ghis, ghis kebalikan dari nasihat, nasihat menginginkan kebaikan, maka ghis menginginkan kejelekan. Ghil kemudian ganjalan hati atau dendam, basab dan caci maki. Hal ra'iduhu fi hadil a'mali apakah uh, pemimpinnya dalam uh, tindakan tiga hal ini adalah as-sunnah ajaran Nabi? Maka dia, dia katakan iya ajaran Nabi maka datangkan satu huruf saja di uh, fi sunnah dalam hadis ya dulu ala dalika yang menunjukkan hal itu. Dan jika pemimpinnya adalah hawa nafsu dan fi'lan real itulah pemimpinnya, fahada ya, eh, yuhliku nafsahu wa yuhliku ghairahu. Maka orang ini membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain. Maka ajaran Nabi Safiyah tidak ada pada ajaran Nabi kecuali menyerukan untuk bersatu dan munasohah dan menginginkan kebaikan untuk penguasa. Atau sampai-sampai yang terjadi dari penguasa kerusakan, wa jaur, kezaliman, wa zulmun dan kezaliman. Fafi hadal maqam maka dalam konteks ini Nabi saw menekankan untuk mendengar dan taat dalam pengertian tidak memberontak. Dengan Nabi katakan, anda dengar, anda taat kepada penguasa, wa induri dhahruk meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu dirampas. Dengar dan taat, artinya jangan memberontak. Wahata maka hadis ini fihi isinya menarik perhatian. Satu hal yang menarik perhatian kepada umumnya orang bahasanya hilangnya ke kebuntungan seseorang dan bagian duniawinya laisa mukhawwalan linas ilyati minat Ya, tidak boleh jadi mukhawal, mungkin jadi alasan untuk menyebut tangan dari ketaatan. Mencabut tangan dari ketaatan artinya memberontak. Khawala itu memberi Ya, mukhawalan uh, eh, mukhawal sesuatu yang diberikan, diberikan untuk jadi alasan linas eh, nasiyati ia ta'ah untuk mencabut tangan dari ketaatan yaitu memberontak. Maka betapa banyak orang yang nazau yang mereka mencabut atau sebab mereka mencabut tangan dari ketaatan adalah hilangnya ini, kepentingan dunianya. Lam yuhasil dia tidak mendapatkan demikian dan demikian, maka mulailah dia mencaci penguasa dan mencela penguasa. Yuhir as dan mengompor-kompori dada banyak orang alaihim untuk benci dengan penguasa. Dan jika Anda cek sebab hamjatihi hadihi su'u tadbir hamji oh salah hajmah hajmatihi hajmah awalu syai awalu syai Maka sebab e, hajmati pertama kali hadhi hal ini tidaklah Anda jumpai bukan karena membela agama namun nadar mempertimbangkan lihat di nafsi kepentingan diri. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik perhatian perkara ini dengan mengatakan tasma'u wa ulil amiri ada mendengar dan taat untuk penguasa wa induri badahro meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu ukhida e, eh, dirampas fasma' wa ati maka dengar dan taatlah Di catatan kaki dua ada kutipan perkataan Syaikh Ibnu Taimin di taklik beliau untuk saya Muslim. Lau mal waliul amri. Seandainya penguasa istakthara memonopoli. Bisyai'in min amwalin. Ini ada di catatan kaki. Min amwalin berupa harta, tanah atau yang lainnya. Maka tidaklah tetap mendengar dan taat. Mendengar dan taat di sini maksudnya tidak memberontak Hatta lau furidolaka min baitil mal meskipun ditetapkan untuk mugaji dari baitul mal dari kas negara kurang dari ke eh, kecukupanmu sedangkan dia penguasa mengambil dari kas negara masya'a sebanyak yang dia inginkan makin namanya isti'thar memonopoli eh, kekayaan negara bila syakin tanpa ragu maka jangan jangan Anda katakan kenapa dia tidak memberi aku semisal yang dia ambil. Namun kami katakan hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun walau wajata meskipun kau jumpai al atharata alik. Ini sikap eh, memonopoli, eh, memonopoli atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Wahada dan kaidah ini Fil hakikati pada hakikatnya inilah yang mengendalikan keadaan umat. Li'anau lau baqiyat al ummatu hada karena umat itu akan tetap bertahan Seandainya tetaplah umat itu hada yakbal wa yamtathil menerima dan mentaati wa hada yakbal wa yu'anid sedangkan yang itu tidak menerima dan menentang maka terjadilah al-fawda kekacauan. Sora asyar maka yang terjadi adalah kejelekan dan kerusakan. Maka wajib mendengar dan taat itu tidak memberontak. Ala kulli halin apapun keadaannya baik penguasanya ya, penguasa yang baik ataukah penguasa yang e, korup malam ya'mur bi ma'siyatin selama tidak memerintahkan untuk maksiat. Maka jika dia memerintahkan maksiat, maka poin perintah maksiat itu tidak ditaati dan tidak dituruti. Eh, kembali ke atas lanjutannya dan dari uh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu beliau mengatakan ittaqullaha bertakwalah kalian pada Allah wasbiru dan bersabarlah hatta yastariha barun sehingga orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kenyamanan atau yustarahu min fajirin ya, e, orang-orang ya, yang bertakwa itu mendapatkan kenyamanan atau diistirahatkan dari orang-orang yang bejat ya, Yastarihu baron artinya orang-orang yang bertakwa itu meninggal dunia sehingga dapat kenyamanan atau yustarahu min fajirin atau orang yang bejat dan rusak itulah yang mati sehingga eh, orang-orang yang bertakwa dinyamankan dari kejahatannya. Wa alaikum bil jamaati maka wajib atas kalian untuk memegangi al jamaah. Ya, dan nampaknya al jamaah di sini kalau melihat lanjutannya hadis maka jamaatul adiyan maka adalah kalian memegangi jamaah yaitu memegangi uh, kebenaran meskipun sendirian, kebenaran berkenan dengan masalah agama. Karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad saw pada kesesatan. Dan banyak orang pada saat mereka masuk dalam perkara ini, yaitu pemberontakan, mereka masuk lihududihi adunyawiyah karena kepentingan duniawi. Ima boleh jadi dia ingin jadi penguasa namun tidak terwujud, atau dia jadi pemimpin namun tidak terwujud, atau dia menginginkan harta atau yang lainnya. Maka di antara manusia ada orang yang mencelamu karena sedekah jika mereka diberi dunia, rodu mereka senang. Jika tidak diberi, maka idahumnya sekotun mereka marah-marah. Akan tapi orang yang menginginkan kebaikan yang tidak ada dalam hatinya rilun ganjalan hati dan dendam maka orientasinya adalah agama Allah. Hatta walau fata meskipun hilang sebagian kepentingan duniawinya karena bersatunya manusia dan baiknya perkara ya, keadaan mereka ahamu wa aula lebih penting dan lebih utama menurutnya bin Inaya untuk diberi perhatian. Ada seorang khawarid yang mendatangi Hasan al-Basri kemudian berkata kepada Hasan al-Basri apa komentar tentang khawarid? Kan maka Hasan al-Basri mengatakan hum ashabu dunia. Mereka itu pencari dunia. Kalau orang tersebut mengatakan dari mana Anda katakan hal tersebut? Dan salah satu mereka berjalan fi rumah hatta yang kasir fihi. dan mereka keluar meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. firumhi ya, eh, apa tombak Mereka berjalan firomhi pada tombak sampai uh, patah tombaknya. Mereka keluar meninggalkan istri dan anak maka Hasan al-Basri mengatakan kepada Khawarij tersebut, ceritakan kepada aku tentang penguasa, apakah penguasa menghalangimu untuk menegakkan sholat, untuk membayar zakat, haji dan umrah? Ya, maka jawaban si Khawar tidak. Kal maka Abu eh, Hasan Basri mengatakan maka aku melihatnya ya, inama mana aka adunya Penguasa menghalangi untuk mendapatkan dunia, lantas suka berperang karenanya. Ya, maka banyak orang itu uh, memberontak karena faktor dunia. Meskipun dalam hal ini perlu diingat perbedaan antara khawarid dengan bukhot. Ini khawarid dengan bukhot. Khawarid yang betul-betul khawarid, khawarid bukan hanya makna secara bahasa, yaitu artinya orang yang memberontak. Dan khawarid secara istilah itu berbeda dengan al bukhot atau pemberontak. Kalau pemberontak itu motivasi untuk dia memberontak adalah dunia motivasinya adalah dunia. Sehingga tipikal pemberontak itu jika mendapatkan bagian dari kue kekuasaan dia akan diam. Ini dikasih dia mentalnya mental burot, mentalnya mental pemberontak. Ini, maka dikasih kue kekuasaan, dikasih jabatan ini ataukah itu dikasih duit dia akan diam. Lain <clears throat> hanya jika khawarij secara istilah. Khawarid mereka memberontak kepada penguasa karena alasan agama. Apa alasannya? Karena dia meyakini penguasa tersebut kafir. Ya. Jadi ya. maka khawarid yang tulan khawarid dikasih dunia dia nggak akan mempan. Karena yang dia inginkan penguasanya itu keadaan agamanya sebagaimana yang dia yang dia inginkan. Karena jika anda begini-begini maka anda kafir. Maka itu beda antara khawarij secara istilah dan burot. Kalau khawarij secara bahasa artinya memberontak, maka umumnya orang memberontak karena faktor duniawi. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri. Eh, Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, eh, Istama atau aku kumpul di fi ayami tolab di masa belajar dengan sejumlah eh, orang yang berilmu. Maka aku mendengar salah satu orang yang berilmu yang hadir di forum tersebut, Thalban Syadidan. Celaan keras terhadap Liwazirim Nalwuzara, salah satu menteri yang ada di masa itu. ya, lama asyaddal laum mencela keras maka aku sampaikan kepada uh, orang yang mencela keras tersebut aku bersumpah ya, kepada Allah di hadapanmu wahai fulan ya, dengan permintaan enggaklah engkau menjawab apa yang kutanyakan dan dan jujur engkau jawab maka orang yang mencela menteri tadi kemudian mengatakan, oh siap. Maka kutanya akan padanya salbu celaan yang meluncur dari dirimu. Maka itu karena dorongan agama yang kau jumpai pada dirimu. Karena orang yang menteri yang kau cela keras itu melakukan kemungkaran atau iftar melakukan kezaliman salah satu kezaliman Am anna dzalika likaunihi ataukah karena menteri tersebut fi dunya hasanatin dalam keadaan dunia yang uh, yang baik kemudian wa aisyatin rafihatin dalam kehidupan yang mewah akhirnya uh, beliau berpikir sejenak kemudian mengatakan Laisa dalika tidak ada itu celaan keras pada si menteri kecuali karena al-fa'il ibnu fa'il ini ya, karena orang tersebut memakai an-na'imah minasya, pakaian yang mewah. Ini ya, kemudian menunggangi hewan tunggangan al-farih yang mewah. Suma adada min dalika asya'a. Kemudian dia sebutkan satu persatu berbagai hal yang merupakan nikmat kesenangan duniawi. Maka tertawalah semua yang hadir Kemudian kutanyakan pada, kukatakan padanya, idan jika demikian engkaulah yang zalim padanya. Tukhatibu bihadil matlamah baina yatajilahi. Maka engkau sampaikan kezaliman ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim terhadap kehormatan orang lain. Dan hal itu zalim berkenaan dengan kehormatan lebih jelek daripada kezaliman berkenaan dengan harta. Inda kulidi nafsin bagi setiap jiwa. Fahatil umur maka perkara ini latas loh ila bisunnah. Tidaklah tidak akan baik kecuali dengan ajaran Nabi. Labuta tidak boleh tidak padanya membacakan eh, Eh, sebuah keharusan tentang masalah ini membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jarudin, tajarud artinya objektif. jarudin minal ahwa objektif minal ahwa tanpa kepentingan. Maka banyak orang disebabkan karena dominasi kepentingan pada dirinya merasa tidak nyaman dengan dibacakannya hadis-hadis yang alat tifiha isinya perintah untuk mendengar dan taat. Ya kok bila istihashin dia bisa membaca tanpa ketidaknyamanan kalau hadis-hadis isinya salat. Dia bisa membaca tanpa ketidaknyamanan hadis-hadis yang isinya tentang zakat. Namun jika dia telah sampai kepada semisal kitabul imarah di sahih muslim misalnya, istauhasya dia merasa tidak nyaman dengan hadis-hadis ini. Maka ingat adalah bahasanya Ya, uh, yang memerintahkan untuk sholat dan puasa itulah yang memerintahkan untuk mendengar dan taat pada penguasa. Wa masalatul muslimin fi hada kullihi dan kemaslahatan kaum muslim ada pada ini semua. Fahada babun azimun maka ini satu bab yang penting dan eh, pondasi uh, yang penting. Akan tetapi ketika dominan pada manusia kepentingan, akhirnya mereka menelantarkan pondasi ini Wayakunu dan adalah uh, sikap mereka menelantarkan pondasi ini tidak dibangun di atas kaidah syariat, namun dibangun di atas hawa nafsu yang menjalar pada manusia dan pergi kemana dan kemana tidak karuan. Wafihadal bab maka dalam bab ini anda jumpai orang yang menempuh jalan ini yaitu jalan perpecahan walwaki waqi'ah dan mencela penguasa Yusafu mendapatkan label menurut orang-orang awam dia adalah orang yang la ta'khudu fillahi laumatalaim. Tidak peduli karena Allah jalan orang yang mencela. Dan dikomentari dia adalah orang yang mengucapkan ke, e, kalimat kebenaran tanpa peduli. Dan gelaran-gelaran yang lainnya yang wah alat itu telak yang diberikan tidak pada tempatnya. Hatayun finna sehingga ditiupkan ya, ya, lebar, uh, ditiupkan finas di tengah-tengah manusia. Wah hakikate amrihi padahal hakikat keadaan dirinya adalah memecah barisan kaum muslimin. Wa dan memecah persatuan kaum muslimin. Wala yatahaqqaqu dan tidaklah terwujud ala yadehi pada tangannya pada uh, di, melalui dirinya khairun kebaikan. Karena kebaikan, kasih sayang itu terwujud dengan persatuan. Bapak islahil umur dengan memperbaiki keadaan. Dengan nasihat menginginkan kebaikan, doa, wa ta'awun dan tolong menolong, wabilin dan sikap lembut. Bukan dengan memanas-manasi dada dan memecah persatuan dan mencerai-beraikan keadaan. Ada catatan kaki. Perkataan Abu Abbas Ibn Taimiyah, walihat oleh karena itu adalah yang masuk dari E, akidah atau madhab ahlu sunnah bahasanya mereka tidak berpandangan tidak membolehkan memberontak kepada penguasa itu penguasa muslim atau memerangi penguasa dengan pedang meskipun ada pada diri penguasa tersebut zulmun kezaliman kama dalat ala dalikal ahadisu sahihatu sebagaimana uh, inilah yang diajarkan oleh sejumlah hadis yang sahih dan yang populer dari Nabi saw di anal fasada karena kerusakan karena perang, wa fitnah dan fitnah, fitnah di sini artinya perang saudara. Ini penguasa muslim dolim dengan rakyat muslim yang memberontak. A'zam lebih besar daripada kerusakan yang terjadi karena kezaliman penguasa tanpa ada peperangan dan perang saudara. Maka tidaklah dicegah kerusakan yang lebih besar maka tidaklah ada yang bisa mencegah kerusakan yang lebih besar biltizam dengan komitmen menerima kerusakan yang lebih rendah. Walau Allah dan boleh jadi hampir-hampir tidak dijumpai ada satu kelompok yang memberontak kepada penguasa kecuali dalam pemberontakannya terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang mau dia singkirkan. Demikian dari kitab menajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, maka berkenaan dengan e, kaidah mendengar dan taat, kaidah mendengar dan taat ini e, tercakup padanya ya, dua atau tiga pengertian konsep mendengar dan taat ini ya, konsep asam uwa itu tercakup di dalamnya dua ataukah tiga, tiga poin. Hmm. Ini poin yang pertama adalah mendengar dan taat kepada penguasa muslim itu maknanya adalah tidak memberontak. Hmm, tidak memberontak. Dan bersabar dengan kezaliman. Sebagaimana tadi di hadis tentang masalah e, meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu dirampas mendengar dan taat maka Nabi katakan wa induri wa ukhidha ma'aluk meskipun punggungmu dipukuli hartamu dirampas mendengar dan taatlah mendengar dan taat di sini artinya tidak memberontak hmm, tidak memberontak Artinya bersabar. kemudian eh, kandungan yang lain dari konsep eh, asam wa adalah tidak ya, tidak mencaci, tidak tidak tidak mencaci dan mencela penguasa. Jadi kita dibawakan oleh pensarah satu hadis yang bunyinya latasubu umaro akum. Janganlah kalian caci penguasa kalian. Ya, kemudian yang ketiga e, makna dibalik konsep asam wa to'a artinya ya taat kepada aturan penguasa. ini ya, menjalankan, mentaati dan melaksanakan e, aturan penguasa. Ini, ya, maka maka diistilahkan dengan sebutan wajib taat. Diistilahkan dengan istilah wajib taat. Nah, maka perlu diketahui bahasanya eh, maka kita ingin sebagai faedah tambahan kita ingin eh, pertegas tiga poin ini atau sedikit mempertegas tiga poin ini. Kita mulai dari poin yang eh, pertama tentang masalah Wajib taat dalam pengertian taat terhadap aturan. Maka wajib taat dalam pengertian taat kepada aturan itu adalah kata-kata wajib di sini adalah wajib untuk satu hal yang global meskipun nanti rinciannya belum tentu wajib. Meskipun rinciannya belum tentu wajib. Contoh pembandingnya adalah ada istilah wajib mengikuti Nabi. Kata-kata wajib mengikuti Nabi itu konsep global. Nanti di data di dataran e, rincian apakah semua yang Nabi lakukan itu wajib di kita e, kita ikuti? Ya, ternyata tidak. Sholat sunnah yang Nabi ajarkan ya apakah wajib Eh, yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan apakah kemudian kita jadi wajib untuk kita? Jawabannya tentu tidak. Ya, maka ada konsep global wajib, uh, eh, wajib taat wajib mengikuti Nabi. Itu nanti di di poin rincian ya nanti perlu rincian. Ini. Mengikuti Nabi di sini apa yang dimaksudkan? Mengikuti Nabi dalam dalam hal-hal yang hukumnya wajib maka jawabannya hukumnya wajib mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya sunnah maka di uh, maka dianjurkan untuk mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya sunnah tersebut. Maka wajib uh, wajib mentaati aturan penguasa. Ini konsep global. Nanti di dataran detailnya perlu perlu kemudian juga uh, rincian apakah itu satu hal yang wajib aturan tertentu aturan A ini wajib di uh, wajib atas rakyat untuk mematuhinya sehingga jika tidak mematuhinya nanti dosa dan dan ataukah tidak nanti ada rinciannya. Nah, berkenaan dengan rincian dalam masalah ini eh, ketika maka kita bisa misalnya diantaranya ya, mengacu pada penjelasan eh, Syafi'iyah. Penjelasan Syafi'iyah tentang rincian eh, ketaatan kepada penguasa bisa kita jumpai misalnya di Hasiah Bajuri ini untuk Fatul Karib dan satu hal satu faedah berkenaan dengan uh, fikih Syafi'iyah pembahasan tentang masalah ketaatan kepada penguasa dibahas oleh oleh buku-buku fikih Syafi'iyah itu di bab salat istisqa. Hmm, ya, karena nanti ada perintah untuk e, perintah dari ini, penguasa untuk sholat istisqa, dia perintah untuk bertobat, perintah untuk berpuasa tiga hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Kemudian nanti di nanti kemudian karena di matan demikian nanti disarahnya akan melebar pada pembahasan tentang konsep ketaatan kepada penguasa. Ya, ringkasnya kalau di fikih Syafi'iyah eh, konsep tentang ketaatan kepada penguasa kita jumpai di umumnya kita jumpai di bab salat istisqa. Ya, misalnya di sini di Hasyiah Bajuri di fatul Qarib disampaikan eh, maka penguasa memerintahkan rakyat nadeban anjuran maka al-imam penguasa atau wakilnya memerintahkan cara anjuran untuk bertaubat untuk bertaubat sebelum sholat istisqa wa yalzamuhum imtisalu amrihi kama aftabi an-nawawi maka wajib atas rakyat untuk melaksanakan perintah penguasa untuk bertobat sebagaimana fatwa an-nawawi Ya, maka di hasiah bajuri disampaikan fayajibu alaihim ta'atuhu wajib atas rakyat untuk taat kepada penguasa fi laisa biharamin wala makruhin untuk hal-hal yang tidak haram tidak pula makruh hmm. ya. maka kata e, di hasiah bajuri disampaikan kalau yang diperintahkan itu hal yang haram Nih, ya, ya hadirilah konser musik yang haram misalnya. Nih. Maka ajakan untuk semacam ini tidak boleh ditaati. Karena ketaatan itu hanya fi malai sabi haramin wala makruhin. Untuk hal-hal yang tidak haram tidak makruh. Sehingga yang ditaati itu min masnunin. Kalau yang diperintahkan adalah perintah hal yang bersifat anjuran. Maka dianjurkan, misalnya di antara hal yang dianjurkan adalah sholat gerhana itu uh, itu hukumnya dianjurkan menurut jumhur ulama dan penguasa memerintahkannya instruksi kepada seluruh masjid untuk mengadakan sholat gerhana maka ketika diinstruksikan jadi wajib Kemudian gimana kalau uh, tadi selain makruh dan haram kan ada tiga. Yang pertama masnun, hal yang dianjurkan. Maka iya, maka hal yang dianjurkan wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua hal yang mubah. Maka kalau untuk hal yang mubah, ya, maka Bajuri e, mengatakan wakada mubahud ingka nafihi maslahatun ammah. Ya, hal yang mubah itu wajib ditaati namun bersyarat, dirinci. Jika memang ada maslahat kemaslahatan umum dalam hal itu. Ya, misalnya berhenti di perempatan itu mubah. Mau tetap berhenti ataupun jalan itu pada dasarnya mubah. Nah, di sana ada maslahat luas. Nih, kalau lampu merah kok tidak berhenti, maka akan menimbulkan kecelakaan. Itu. Maka ya, maka wajib ditaati. Ya, dan mafhum khulafah dari perkataan bajuri bahasanya jika ada padanya maslahat amah artinya kalau sesuatu itu e, dipandang bukan maslahat umum, namun maslahat untuk pengusaha tertentu karena ini pesanan sponsor. E, penguasa bikin aturan seperti ini seperti ini karena pesan sponsor, pesan pengusaha tertentu untuk kepentingan dia. e, maka tidak wajib taat. Kemudian yang ketiga tentang hal yang wajib wal wajibu ya ta'akat ujubuhu bi amrihi bihi. Hal yang wajib itu maka wajibnya lebih jadi muakat ketika diperintahkan oleh penguasa. Ya, maka jika hal itu adalah maka maka di Syafi'iyah kalau perintah penguasa itu makruh atau haram maka tidak wajib ditaati. Ya, penguasa memerintahkan untuk uh, untuk memerintahkan untuk boros. Ya, misalnya mungkin menyalakan uh, lampu motor di siang-siang hari. Ah. Ya, kemudian bikin boros, lampu cepat uh, apa? cepat kemudian rusak, jadi pemborosan. Maka eh, secara sudut pandang agama seandainya ini kita katakan boros yang makruh, hukumnya makruh maka tidak wajib ditaati. terus gimana? Ya, ketika itu tidak menimbulkan dampak negatif tidak wajib ditaati. Namun kalau itu menimbulkan dampak negatif berurusan dengan eh, hal-hal yang merepotkan, ya maka untuk menghindarinya ya, supaya tidak repot ya tidak apa-apa ya, karena menghindari supaya tidak repot. Tapi asalnya eh, kalau hal yang makruh dan haram menurut Syafi'ah tidak wajib untuk ditaati. itu asam wato'ah e, kandungannya berkenaan dengan masalah ketaatan terhadap aturan. Kemudian kandungan yang lainnya adalah tidak memberontak. Maka secara umum kita e, sudah cukup jelas artinya tidak boleh memberontak kepada e, penguasa muslim meskipun zalim, meskipun dia ahli maksiat, melakukan maksiat selama tidak ada padanya kekafiran yang nyata. Kemudian e, tidak mencela ya, tidak mencela, tidak mencaci, maka ini ya, berkenaan dengan pembahasan poin yang kedua ini berkenaan dengan masalah e, gimana menasihati penguasa. Maka menasihati penguasa ya tentu idealnya dan yang terbaik dan itu bukan hanya untuk penguasa namun semua orang adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hmm. Yaitu empat mata. Kemudian yang kedua jika tidak dengan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maka terang-terangan itu ada dua macam. Yang pertama, terang-terangan di hadapan penguasa tersebut. Ya, dia ngasih sambutan ya, atau kemudian ngisi pengajian dihadiri oleh sang penguasa. kepala negara, presiden, gubernur ataukah bupati. Kemudian dia kasih nasihat langsung di hadapannya. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ketika penguasa melakukan penguasa ketika itu gubernur ketika itu melakukan e, tindakan yang tidak benar berkenaan dengan sholat hari raya maka langsung ditegur di hadapan penguasanya secara langsung ini dilakukan oleh sahabat Abu Said Al Khudri atau dilakukan oleh orang lain namun di, di, disetujui uh, oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah nasihat uh, terang-terangan kepada penguasa namun ya, tidak di hadapannya. Ya, maka kalau tidak di hadapannya di, uh, tidak di hadapannya terang-terangan di di apa di tempat-tempat publik di forum di podium dan di eh, eh, di dan di tempat-tempat yang terbuka maka ini ada dua macam nanti dirinci dengan dua rincian yang pertama jika nasihat kepada penguasa di tempat terbuka tersebut di forum-forum terbuka tersebut plus provokasi untuk pemberontakan maka ini tidak boleh. Ini, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka jelas tidak diperbolehkan karena ini jalan menuju pemberontakan yang uh, jalan menuju pemberontakan. Memberontak hukumnya haram dan jalan menuju pemberontakan adalah uh, juga haram karena sarana menuju hal yang haram hukumnya haram. Namun jika kritik e, nasihat atau kritik terbuka di forum-forum umum tanpa ada provokasi untuk memberontak. Ya, maka ulama bisa kita katakan ulama ahlu sunnah berselisih pendapat dalam masalah ini boleh dan tidaknya. Ya, mayoritas ulama ahlu sunnah kontemporer melarangnya. Ya, namun Samukbil bin Hadi al-Wadi'i membolehkannya. Sebagaimana di kitab uh, fatwa beliau Tufatul Mujib. Karena punya mendaifkan hadis yang mengharuskan untuk memberikan nasihat kepada penguasa dengan sembunyi-sembunyi atau empat mata. Ini, ini bisa kita jumpai di Tufatul Mujid ala Asilatil Hadiri wal Gharib di halaman 152 dan dan seterusnya. Namun dalam fatwa saya mukbil di Tufatul Mujib ini ada satu hal yang menarik untuk di, di diperhatikan dan digarisbawahi. Ada kalimat yang menarik untuk direnungkan ya, yang dikatakan oleh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala wa an akrahu an akhtalifu ana wa ba'du ashabi min ajlil hakimi. Aku tidak suka, aku ribut dengan kawanku sendiri gara-gara masalah penguasa. Jadi Muslim dengan Muslim yang lain kemudian karena eh, boleh jadi model sikapnya terhadap penguasa itu agak berbeda, meskipun sama-sama gak sepakat dengan pemberontakan tentunya. Kemudian ribut, berselisih. Semisal dalam kasus ini, ya, dalam kasus masalah e, nasihat terbuka tanpa provokasi. Ini tadi kami sampaikan ulama alusunah berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka beliau mengatakan wa ana akrohu an akhtalifu ana wa ba'du ashabi min ajlil hakim. Aku tidak suka ribut dengan saudara sendiri sesama muslim atau bahkan sesama ahlu sunnah gara-gara penguasa. Walasna ingdahu ila mislu dhubab. Padahal kita itu di hadapan penguasa menurut pandangan mereka tidaklah kita kecuali seperti lalat laisa lana ingdahu qimah. Kita itu tidak dianggap. Kenapa kita ribut sampai serang menyerang antara satu dengan yang lainnya? Padahal mereka semua tidak menganggap nih, menganggap kita gitu. Padahal penguasa yang kita sampai rela ribut dengan sesama muslim itu tidak menganggap kita. Ya, maka itu satu hal yang tidak beliau sukai. Kita ribut dengan sesama eh, dengan saudara sendiri gara-gara ya, penguasa. Padahal penguasa tidak menganggap. Yang mereka anggap mereka perhatikan gimana mempertahankan kekuasaannya. Itu saja yang mereka perhatikan. Ya, itu saja yang jadi orientasi ya, orientasinya. Nah yang di bawah ini uh, tengkar ribut cuma gara-gara semacam itu. Maka beliau ini beliau, katakan di satu kondisi yang tidak saya sukai. Demikian yang kita uh, baca kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru da'wana alamin. Ada pertanyaan? Berapa? Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Amin. daripada kebaikan keadaan rakyat tergantung pada pemimpin. Ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Tadi uh, kata saya Abdul Rozak, keadaan rakyat tergantung kondisi pemimpin. Itu benar. Realita menunjukkan demikian. Namun eh, keadaan pemimpin yang apalagi pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu mewakili dan mencerminkan keadaan rakyat itu juga benar. Iya. Maka dua-duanya benar. Nah. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana lebih utama mana bertobat atas perilaku diri sendiri atau kebaikan negara untuk kebaikan negara daripada mendoakan pemimpin yang fajir di negaranya. Mungkin berkenaan dengan satu doa mustajab jika seorang itu punya satu doa, cuma satu saja namun, ya, dan itu dipastikan mustajab, mana yang lebih baik? Ya, minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya, ataukah uh, minta kebaikan, uh, ke, uh, minta kepada Allah kebaikan penguasa? Ya, mungkin itu maksud pertanyaannya. Dan yang kita tangkap dari Fudel bin Iyad dan Imam Ahmad, pilihan yang kedua itu yang lebih tepat. Karena dengan baiknya penguasa maka baiklah e, rakyat dan baiklah kondisi negara. demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.